بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita sampai pada sore hari ini Allah berikan suasana yang cerah ya kesehatan yang masih ada pada diri kita di tengah-tengah pandemi ini ini satu hal yang harus kita syukuri dan semoga dengan syukur kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa tambahkan nikmat nikmat tersebut. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin, pendengar dan muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam dan hari ini insyaallah kita masuk di bab baru yaitu bab khusyuk di hadis yang ke-137 dan insyaallah juga kita akan masuk di bab terkait dengan menjamak dan mengkosor salat ya. Dan itu pembahasan kita di hadis 137, 38 dan 139. Kita baca terlebih dahulu hadis yang pertama عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر, فنظر, فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بقميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأن وأتوني بأن بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي قال قال المصنف الخميصة كساء مربع له أعلام الأنبجانية كساء غليظ kaum muslimin pendengar dan muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ummahatul mukminin bahwasanya beliau menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat salat mengenakan suatu pakaiannya khamisatin laha a'lam Rasulullah salat dengan pakaian baju yang ada hiasannya. Fanadhara fi ila a'lamiha nadhratan. Dan dalam salat tersebut Rasulullah uh, melihat kepada uh, ke arah pakaian yang terdapat hiasan itu atau kehiasannya ya, kehiasannya. Falamman sarafa, kemudian setelah Rasulullah selesai sholat, beliau mengatakan, beliau bersabda, idhabu biqamisati hadhihi ila Abi Jahmin. Ya. Uh, pergi ke Abu Jahm dan tukar nih baju yang aku kenakan ini waktuni bi an bi an bi an bijaniyati Abi Jahmin dan uh, ganti dengan pakaiannya Abu jahm Kenapa demikian? Fa innaha alhatni anifa an salati. Karena pakaian yang tadi yang ada hiasannya itu membuat aku terlalai ya, dari solatku. Kata beliau Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Musannif ya mengatakan khamisah itu apa? Adalah kisahun murabba'un lahu a'lam. Khamisah adalah pakaian murabba yang segi empat lahu a'lam yang memiliki hiasan wal anbijaniyah kisaun ghalidun anbijaniyah adalah pakaian yang uh, kasar ya uh, dan disebutkan oleh al-jauzi binul jauzi anbijaniyah adalah kisaun ghalidun minas suf ya uh, kisah atau pakaian yang kasar ya ya pakaian yang kasar dia. <clears throat> Taib kaum muslimin pendengar dia muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah salat ya dengan pakaian yang uh, berhias ya. Uh, khamisah laha a'lam yakni mukhattat ya, ada garis-garisnya gitu ya. Ada garis-garisnya yang ini membuat pakaian itu ya baik tentunya ini mungkin eh, bahasa kita mungkin ada bordir-bordirannya ya ada ya hal-hal yang ternyata bisa uh, menggagal fokuskan ketika sholat ya Rasulullah pakai itu ya namun ternyata dengan mengenalkan itu fakana yang zuru ilaiha fi salatihi Nabi Shallallahu alaihi wasallam lihat ke hiasan pakaiannya ya fa'ashghalathu an salatihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersibukkan dengan memandang uh, hiasan yang ada pada pakaian beliau ya, tersibukkan dari salatnya. Uh, padahal salat itu dituntut untuk khusyuk ya. Sementara uh, kemudian pada saat itu Rasulullah tersibukkan dari salat uh, berkurang khusyuknya ya. Kemudian Falam sarafa, kemudian setelah Rasulullah itu selesai sholat, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ya, idhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahmin. Ya, uh, pergi wahai para sahabat nih ke bawakan ya pakaian yang dipakai Rasulullah SAW yang terdapat perhiasannya ya uh, pergi bawa ke Abu Jaham nih ya ini menunjukkan bagaimana hadiah yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, ini bisa kemudian ditukar dengan yang lain ya ini menunjukkan kepada kita bolehnya kita meminta untuk ditukarnya hadiah kita dikasih sesuatu ya kemudian ternyata kita kurang berkenan maka kalau memang memungkinkan dan itu tidak menyakiti yang memberi hadiah maka boleh saja bagi kita untuk kemudian e, minta ditukar ya yang lebih bisa bermanfaat untuk kita ya daripada ini ternyata bisa uh, tidak bisa dimanfaatkan maka uh, kita minta untuk ditukar ini lebih uh, termanfaatkan maka itu boleh-boleh saja sah-sah saja sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam minta untuk ditukar hadiah yang diberikan kepada beliau ya waktu bi an bi an bijaniyati Abi Jahm Rasulullah meminta pakaian yang lain, pakaian yang lebih biasa, pakaian yang bukan uh, terdapat hiasannya ya. Pakaian yang biasa saja sehingga tidak terlalaikan dari ibadah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau muslimin pendengar muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya uh, eh, hendaknya kita sholat penuh dengan khusyuk ya, berusaha untuk senantiasa khusyuk dan hal-hal yang bisa membuyarkan khusyuk kita ini perlu dihindari ya. Hal-hal apa saja yang ternyata bisa membuyarkan ya, bisa jadi adalah tulisan-tulisan di pakaian ya. Minan nadhari fil kitabat kata kata Syekh Shalih Fauzan ya. Boleh saja Eh, tulisan-tulisan uh, yang ada ini bisa membuyarkan khusyuk maka ini perlu dihindari uh, juga demikian dengan tulisan yang terkadang ada pada sarung ya maka bagusnya ya, bagusnya kalau kita pakai sarung ini, sarung itu kan ada ber, ada mereknya ya. bagusnya merek yang ada di sarung itu diletakkan di bagian atas yang kita lipat ini bisa lebih memfokuskan orang yang di belakang kita untuk tetap memandang ke tempat sujud, tidak ter terbuyarkan dengan bacaan yang ada di e, merek sarung atau apalagi di kaos juga demikian sama atau di pakaian yang dikenakan untuk sholat ya. Ini pakaian untuk sholat itu hendaknya tidak ter, tidak bertuliskan sehingga tidak mengganggu yang lainnya yang di belakangnya ya. Maka ini satu hal yang menjadi perhatian kita ketika kita sholat berjamaah ya. Karena bukan hanya kita yang terkadang terlalaikan, tapi uh, saudara kita, makmum yang lain juga perlu kita eh, bantu untuk mengkondisikan dirinya khusyuk dengan cara kita tidak menampakkan tulisan yang ada pada pakaian atau sarung kita. Taib kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga terkadang uh, ya di masjid-masjid tertulis kaligrafi ya maka uh, sebaiknya ini juga uh, untuk menghindari buyarnya jamaah dalam khusyuk salat maka uh, afdalnya ini tidak tidak ada sebetulnya ya sebetulnya tidak ada ini lebih bagus sehingga bisa meng, uh, mengkondisikan jamaah bisa lebih khusyuk ya liyakuna dzalika ahsanun li khusyu' wa fikrihi kata Syekh Shalih Fauzan. Ya. Karena hal demikian itu bisa lebih menjaga khusyuk dan fikiran orang tersebut wala yusrihu basarahu lima amamahu dan tidak membuat pandangan dia, pandangan orang salat, pandangan jamaah untuk uh, lihat ke eh, hal-hal uh, yang bisa membuyarkan ya tulisan-tulisan tadi. Hadza huwal masyru'. Tapi kaum muslimin pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa disyariatkannya untuk senantiasa saling memberikan hadiah ya. Rasulullah SAW diberikan hadiah. Rasulullah SAW memberikan hadiah. Ini satu hal yang perlu uh, kita realisasikan dalam kehidupan bermuamalah ya, sehingga bisa saling menumbuhkan rasa cinta ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahadu tahabu Saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai ya. Dan ini akan bisa membuat tenang kita. Ya, banyak orang yang uh, cinta kepada kita, kita pun cinta kepada dia, ini akan menenangkan kita ya, akan membuat kita merasa nyaman dalam uh, kehidupan sosial kita. Taib kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di bab yang berikutnya yaitu bab terkait dengan menjamak salat di dalam safar ya. Al-jam'u baina salataini fi safari huwa an an taqaddama salatul muqbilah ila salatil hadirah. menjamak menggabungkan dua salat dalam safar adalah uh, dengan dua bentuk. Yang pertama adalah salat yang mukbilah ya salat yang uh, dilak, eh, di, memiliki waktu yang uh, depan yang yang yang nanti artinya yang masih teragendakan ya belum masuk waktunya itu digabungkan ke salat yang sekarang sudah masuk waktunya ya seperti apa seperti melaksanakan salat asar di salat zuhur maka ini namanya menjamak dan ini jamak takdim ya jamak takdim yaitu jamak solat yang memiliki waktu lebih akhir dimajukan uh, digabungkan dengan solat uh, yang di di waktu yang sedang yang sedang uh, berlangsung ini sehingga ini disebut dengan jamak takdim jamak yang dimajukan ya jamak digabungkan dan statusnya dimajukan Kemudian yang kedua adalah jamak takhir. Ya. Eh, salat yang hendaknya dilakukan lebih awal eh, kemudian digabungkan di salat yang waktunya lebih akhir. Kalau tadi asar ke zuhur, kalau sekarang eh, zuhur ya waktunya ya sekarang masuk di zuhur kemudian ke, dilaksanakan digabungkan di sholat asar maka zuhurnya diakhirkan maka disebut dengan jamak takhir. Jamak menggabungkan dua salat dan diakhirkan ya dan diakhirkan. Kaum muslimin pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesalih Fauzan mengatakan wal hajatu allati tad'u ila al-jam'i thalathatu aqsamin. Dan uh, hajat atau hal-hal yang mem yang membuat seseorang melaksa, mem bolehnya melakukan eh, jamak salat itu tiga hal ya yang memicu atau membuat seseorang boleh melakukan jamak solat atau bisa menjamak solat itu tiga hal. Al-ula as-safaru yang pertama adalah safar, perjalanan. Ya. Perjalanan. Fal musafiru yahtaju ilal jam'i lianna hadha arfaqu bihi. Karena orang yang melakukan perjalanan itu tentunya uh, sangat sekali terbantu dengan adanya syariat menjamak salat ya. Dan ini lebih uh, memudahkan orang yang melakukan perjalanan ya. Sebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya safar itu qit'atun minal azab ya. Safar perjalanan itu bagian daripada penyiksaan ya. Cukuplah kita tersiksa dengan uh, adanya perjalanan tersebut maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya dengan rahmatnya Uh, memberikan syariat kepada kita bolehnya kita menjama uh, dua uh, dua salat sekaligus, menggabungkan dua salat sekaligus dengan teknis seperti yang tadi kita sebutkan. Ya. Dan uh, sekalipun di sini ada perbedaan pendapat ya di antara para ulama, di antara para fuqaha bagaimana uh, kapan seseorang dikatakan sebagai musafir ya atau hanya sekedar zahib ya sekalipun dalam bahasa Arab itu musafir itu sudah jelas ya. Beda dengan uh, zahib. Kalau zahib itu pergi hanya sebatas uh, tidak sampai kepada kategori safar ya. Jadi kalau orang Arab mengatakan si fulan pergi ke mana daerah mungkin masih dalam satu kota, maka tidak disebut dengan uh, fulan musafir tapi fulan zahib. Tapi kalau orang tersebut e, pergi keluar kota maka sudah dikatakan fulan musafir. Beda dengan di bahasa kita bahasa Indonesia. E, dia mau pergi ke luar Jawa, mau pergi ke pasar, disebutnya fulan pergi. Ya, fulan pergi. Bedanya fulan pergi ke Bali, fulan pergi ke Jakarta, fulan pergi ke pasar ya. Ini istilah perginya itu sama mau jauh ataupun dekat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau jauh maka mereka menyebutnya safar, ya. Fulan musafir atau fulan safara, ya. Safara ila Jakarta. Tapi kalau cuman pergi ke pasar, ya, pergi ke mana ke belanja itu fulan zahib, nah, zahibun ila suq. Ya. Fulan yadhhabu ila suq, ya. Fulan pergi ke pasar, ya. enggak pakai fulan yusafiru ila suq, enggak, ya atau fulan yadhabu ila Jakarta enggak tapi yusafiru ila Jakarta kalau statusnya dari eh, Jogja ya itu jelas ya, maka di situ ya ada perbedaan di antara para fuqaha tentang uh, kapan si, uh, seseorang dikatakan musafir namun yang menjadi uh, saksi bahasan kita bahwa pada sore hari ini ya tentunya bahwa bolehnya kita disyariatkannya kita menjamak solat ya menjamak solat dengan teknis dua tadi Kemudian uh, bolehnya seseorang menjamak salat yang kedua adalah atsaniyatu al-marad ketika seseorang sakit ya. Al-marid idza kana al arfaqu bihi kalau menjamak itu uh, meringankan dia artinya seandainya mungkin mithlu insanun sayadkhulu amaliyatun jirahiyah ya orang yang mau masuk uh, ke ruang operasi ya. uh, ruang operasi biasanya di bios ya dan itu berjam-jam yang memungkinkan untuk begitu sadar sudah melewati uh, waktu sholat. Ya, seumpamanya dia uh, jam 2 siang operasi dan kemungkinan akan sadar dia jam 12 malam ya atau jam 2 malam ya. Maka atau mungkin boleh jadi uh, dia uh, sadar jam 10 biasanya mungkin sepertinya 12 jaman ya 12 jaman atau 6 jaman ya ya Allah alam tapi yang jelas waktu tersebut bisa melewati uh, waktu sholat yang kedua maka boleh bagi dia untuk menjama antara asar dengan uh, zuhur atau maghrib dengan isya maka itu satu hal yang diperbolehkan saja dan yang ketiga, hal yang bisa ya, yang bisa menjadikan seseorang bolehnya menjama adalah al-matar, hujan. Tentu motor, motor hujan bukan sekedar hujan yang begitu saja sedikit gerimis langsung menjamak eh, ya. apalagi di tempat kita ini uh, musim hujan, hujan terus gitu kan. Hujan terus. Ada ada hal-hal yang uh, menjadi pembahasan di situ ya. Hujan seperti apa ya. Taib kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama terkait dengan salat jama' adalah hadisnya Abdullah ibnu Abbas. Semoga Allah meridai keduanya. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi safari baina salati dhuhri wal 'asri. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dan salat asar fis safari dalam safar beliau, dalam perjalanan beliau. Idza kana ala dhahri sayrin apabila beliau di atas punggu, eh, di atas perjalanan, di atas kendaraan. Wa yajma'u bainal maghribi wal isya dan juga menjama antara maghrib dengan isya. Ya, menjama salat maghrib dengan isya, salat asar dengan zuhur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah dikatakan oleh Abdullah bin Abbas kana ya kana Rasulullah ya, yang kana yadullu 'ala al-istimrar wal mudawamah kata Syekh Shalih Fauzan kana Rasulullah ucapan tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah senantiasa melakukannya istimrar wal mudawamah ya terus menerus sering apa yang sering dilakukan annahu yajma'u baina adh-dhuhri wal 'asri wa yajma'u baina al-maghribi wal 'isya fi safar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya uh, pada saat beliau dalam perjalanan. Idza kana 'ala dhahri sayrin apa beliau apabila beliau di atas kendaraan. Orang musafir, orang melakukan perjalanan itu di uh, ada dua jenis. Yang pertama adalah musafir uh, sair. Ya, yang pertama adalah musafir sair. Uh, yang kedua adalah musafir nazil. Ya. Adapun musafir sair adalah orang yang melakukan perjalanan dari ja contoh dari Jakarta ke Jogja. Kemudian dari Jogja langsung balik lagi ke ke Jakarta, maka ini dia musafir. Dan statusnya sair, musafir sair. atau dari Jakarta ke Surabaya, ini musafir sair. Kemudian kalau nazil, musafir nazil adalah orang yang melakukan perjalanan, contoh dari sini ke Surabaya, kemudian dia mampir di Jogja tiga hari, maka statusnya ketika dia mampir di Jogja tiga hari, dia musafir nazil. Atau dia kemudian sampai ke Surabaya, di Surabayanya nginap tiga hari. Atau dari Jogja berangkat ke Jakarta, di Jakartanya nginap empat hari, lima hari, atau tiga hari, atau sehari. Nah, maka di sana statusnya dia musafir nazil. Musafir nazil. Uh, orang yang musafir namun sedang singgah ya namun dengan singgah dan di sini para ulama berbeda pendapat terkait dengan hal tersebut ya. <clears throat> Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan yajma'u fi safari baina dhuhri wal 'asri idza kana 'ala dhuhri sayrin. Ketika beliau melakukan perjalanan bukan dengan uh, bukan ketika beliau singgah namun dalam perjalanan. Ya, kemudian Rasulullah menjamak salat zuhur dengan asar ya. Salat maghrib dengan isya. Ketika ter, uh, eh, menjamak yang eh, ya, Rasulullah pernah menjamak takdim, pernah menjamak takhir, ya. Rasulullah pernah menjamak takdim, pernah menjamak takhir dan ini uh, tidak ada ketentuan khusus kapan harus takdim, kapan, harus takhir uh, ala hasbil arfaq ya. Sesuai dengan uh, keperluan kita mana yang paling memungkinkan untuk perjalanan kita ya Ternyata yang paling memungkinkan dan paling memudahkan adalah mentakdim. Menjamak takdim, ah, maka takdim. Namun ternyata ini paling memungkinkan takhir ya, maka menjamak takhir. Maka uh, ketentuannya adalah hasbul arfak, eh, sesuai dengan uh, kemudahan kita saja. Kemudian uh, beliau Syekh Salih Fauzan beliau menyebutkan ya. Amma fi halatin nuzul Amma fi halatin nuzul fa innahu yusalli kullu salah fi waqtiha. Ya. Adapun orang yang sedang singgah kata beliau ya. Adapun orang yang tadi, tadi kan kita uh, bedakan antara sair dengan nazil ya. Yang nazil yang lagi singgah perjalanan dari Jogja ke Jakarta kemudian di Jakartanya nginep tiga hari dua hari maka Ketika dia nazil di sana, ketika dia singgah di sana selama dua hari itu, fa innahu yusalli kulla solah fi waktiha. Maka dia sholat setiap sholat di waktunya, tidak dijamak ke takdim maupun ke takhir. Ya. Kemudian kata beliau li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana fi Mina wa fil uh, kana fi Mina Eh, yusalli kulla salah fi waqtiha qasran bila jam'in ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika di Mina beliau senantiasa melakukan salat sesuai dengan waktunya dengan qasar bila jam'in tanpa jamak kata Syekh Salih Fauzan. Maka fan nazil yuqassiru maka orang yang sedang singgah boleh qasar lakinnahu la yajma' tapi tidak boleh menggabungkan, tidak menjamak kata beliau. Adapun kalau yang dalam perjalanannya ya ketika di jalannya dari Jakarta ke Surabaya nya melewati waktu zuhur dan asar ya maka dalam perjalanannya boleh ketika eh, dia menjamak antara zuhur dengan asar tapi kalau sudah sampai eh, sudah sampai pas sebelum maghrib hmm. maka maghrib dengan isyaknya uh, dia statusnya nazil, maka dia tidak menjamak. Kata beliau seperti itu. Adapun orang yang masih sairnya di perjalannya fa innahu yajuzu lahul amran al-qasr wal jam. Kalau masih di jalannya maka dia boleh dua hal, boleh menjamak dan mengkosornya. Ya. Sehingga boleh mengakhiri penjelasan beliau idza kana ala dhahri sayrin adalah amma idza kana nazilan fi athna'is safar fa innahu la yajma' li'annahu la da'iya lil jam'i kata beliau. Adapun kalau dia sudah statusnya singgah uh, dalam perjalanan dia ya maka dia tidak boleh menjamak karena tidak ada keperluan untuk menjamak ya. Kata beliau demikian. Sekalipun ya sekalipun pendapat di antara pendapat adalah pendapat Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan uh, beliau menjadi uh, memberikan uh, uh, berpendapat bahwa orang yang dalam perjalanan apakah dia nazil ataupun dia sair maka dia tetap uh, taib. Uh, ada pembahasan secara khusus, ada pembahasan yang lebih mendetail terkait dengan uh, nazilnya karena nazilnya sendiri nanti ada ada perbedaan pendapat berapa harinya ya. kita lebih kepada uh, syariat di jamaknya salat itu diperbolehkan. Taib kita masuk ke bab berikutnya bab qasri shalah fi safar. Bab tentang mengqasar salat dalam perjalanan. Amma qasru shalah fi safari kata Syekh Shalih Fauzan fa innahu rukhsatun wa mustahabbun. Ya maka mengkosor, ya, mengkosor, meringkas salat dalam perjalanan itu adalah rukhsah keringanan yang Allah berikan wa mustahabbun dan itu dianjurkan. Wadhalika bi ayyusalliya rubaiyah rak'ataini. Ya, hal demikian itu adalah dia me, uh, meringkas salat yang memiliki rakaat 4 ya, 4 rakaat dijadikan menjadi dua rakaat yaitu di salat zuhur, asar dan isya. Adapun di salat maghrib yang tiga rakaat maka dia tidak bisa diringkas apalagi dengan subuh karena dia sudah dua rakaat. Yang boleh diringkas menjadi dua rakaat adalah zuhur, isya dan uh, asar ya. Dan hal ini sebagaimana disebutkan juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah." Ya. In khiftum ayyaftinakum alladziina kafaru. Innal kafirina kanu lakum aduwan mubina. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengkosor salat in khiftum eh, apabila kalian merasa takut sekalipun Walakin sunnah dijelaskan dalam uh, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa uh, mengqasar salat itu juga dilakukan fi ghairi halatil khauf ya juga boleh dilakukan sekalipun tidak dalam kondisi takut tidak dalam kondisi khawatir maka yang jelas dia dalam perjalanan apakah dia takut terhadap musuh ataukah tidak, maka diperbolehkan untuk mengkosor salat, yaitu menjadikan salat duhur dua rakaat, isya dan uh, uh, asar juga dua rakaat masing-masingnya. Kemudian orang yang mengkosor salat, ya, orang yang mengkosor salat maka tidak perlu dia melakukan uh, salat rawatib ya. Orang yang mengkosor salat tidak perlu melakukan salat rawatib. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Umar ya ketika ditanya, "Lau kuntu mus musabbihan la atmamtu salati." Kata beliau Ibnu Umar ketika ditanya, kalau memang uh, aku adalah orang yang musallian lil ratibah orang yang mau salat rawatib ya, dalam perjalanan, maka la atmamtu salati, aku sempurnakan salatku menjadi empat rakaat ya. Maka kalau di kosor, maka tidak perlu salat rawatib ya. Kecuali di dan dalam perjalanan salat rawatib itu justru dianjurkannya untuk tidak dilakukan ya. Kenapa demikian? Karena untuk uh, di situ uh, orang yang dalam perjalanan butuh untuk istirahat ya. Maka istirahat e, e, menggantikan sholat rawatib itu e, dalam perjalanan diperbolehkan dan bahkan dianjurkan kecuali sholat rawatib e, yang mengiringi sholat subuh ya yang mengiringi sholat subuh karena disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat sunnah fajar ya e, la safaran wala hadaran dalam melakukan safar maupun ketika beliau dalam kondisi mukim ya. Adapun di selain salat subuh maka salat rawatib dalam perjalanan itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tinggalkan ya. Kemudian kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kasus walau atamma kalau seandainya ya, uh, uh, wa ini tamma afwan Wa ini tammal musafir bimukimin biman yatimmus shalah nah, wajib alaihi itmam. Ada satu kasus seandainya orang musafir tersebut dia sholat berjamaah dan imamnya adalah mukim ya. Seperti halnya kita sekarang ini sering dalam perjalanan kemudian kita mampir untuk sholat di masjid. Uh, imamnya ini uh, penduduk setempat sementara kita adalah musafir dan kita lagi e, eh, sehingga salat untuk sehingga untuk salat di salat duhur maka wajibal itmam wajib baginya untuk melakukan e, untuk menyempurnakan empat rakaat ya. iktidaan bil imam dalam rangka e, mengikuti Nabi sallallahu mengikuti imam. Rasulullah bersabda, "Inna maju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam dijadikan dia pemimpin agar untuk diikuti ya. Maka kalau seandainya kita bermakmum kepada orang musafir kita sebagai musafir bermakmum kepada mukim maka kita ikuti uh, imam uh, untuk menyempurnakan sholat ya tidak kita kemudian memisahkan diri ya mufarokoh dan sebaliknya seandainya kita yang musafir dan e, kita jadi imam kemudian yang mukim dia jadi makmum maka yang kemudian kita e, mengkosor salat maka yang mukim yang menjadi makmum dia menyempurnakan solatnya, dia menyempurnakan solatnya menjadi empat rakaat ya seperti halnya dia sebagaimana seorang yang mukim Kemudian wa amman naflu fil laili wat tahajjud fil laili wa salati duha wa ghair ratibah minan nawafil la ba'sa bil bil musafir ay yusalliha. Adapun salat sunnah lain selain rawatib ya Salat sunnah lain selain rawatib, dia mungkin dalam perjalanan memanfaatkan dengan salat tahajud ya. Atau di waktu duha dia salat duha, maka itu hal yang diperbolehkan saja. Maka itu diperbolehkan saja dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga uh, demikian dalam perjalanan ya di atas kendaraan salat sunnah mutlak maka ini diperbolehkan saja yang tadi kita jadi catatan adalah ketika uh, eh, mengkosor salat maka sholat rawatibnya tidak ada. Tapi kalau seandainya mau sholat uh, eh, sunnah di waktu tahajud, ya mau sholat sunnah di waktu duha maka itu diperbolehkan, diperbolehkan saja. Wallahu taala a'la wa a'lam. Eh, itu yang menjadi pembahasan kita di kesempatan ini. Insyaallah akan kita uh, lanjutkan di bab berikutnya di babul jum'ah ya di sholat Jumat. Ya. Dan uh, kita cukupkan dengan pembahasan ini kurang dan lebihnya kami mohon maaf kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh